بسم الله الرحمن وقال رضي الله عنه كان سيدنا عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما كثير الخطاب الخطاب كان كان كان سيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب ايوه الخطاب رضي الله عنهما كثير المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم حتى انه يبرك راحلته في مبرك راحلته عليه السلام وكان يتصدق بكل ما يعجبه يتأول هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى أن عبيده يتنسكون لأجل العتق فمن رآه منهم على هيئة النسك أعتقه فقيل له إنهم يخدعونك بالنسك لأجل العتق قال من خدعنا في الله إن خدعنا له حتى أن عبد سيدنا نافع رضي الله عنه بلغت قيمة مبلغا كثيرا نحو عشرة آلاف دينار فقال كيف قد هذه قيمة نافع هو حر لوجه الله فكان سيدنا نافع رضي الله عنه شيخ الإمام مالك ومالك شيخ الإمام الشافعي حتى إن أستاذ حتى إن إسناد الموطأ عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب radhiyallahu anhuma katsiran mutaba'ah beliau adalah orang yang sangat mengikuti li Rasulillah kepada Rasulullah diikuti semua gerak-geriknya Nabi diikuti sampai-sampai hatta yubrik sampai-sampai si Abdullah bin Umar bin Khattab ini mendudukkan menjatuhkan rahilatahu ontanya Fimabroki buraki rahilatihi sallallahu alaihi wasallam di tempat duduknya atau jatuhnya untanya Rasulullah. Jadi unta itu kalau dari berdiri diturunkan ke bawah itu barokah. Nah, itu namanya eh, apa? Kalau bahasa sekarang ngambrek ya. Hmm, jadi eh, menjatuhkan diri gitu. Jadi eh, oh Nabi pernah menaruh untanya di sini, ditaruh untanya di situ. Bukan hanya sekedar dia ngikuti Nabi, sampai hal-hal yang sepele begitu itu diikuti. Oh, Nabi pernah nyancang untanya di sini. Sampai Nabi itu pernah kencing di sini, dia kencing situ. Hah? Jadi ngikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persis sampai di mana yang dilakukan Nabi dilakukan sampai tempatnya apa namanya? Eh, kendaraannya, ontanya itu juga diteliti sama Abdullah bin Umar. Tuh lihat ni taba'ah jadi nabi. Hah? Wa kana yatasaddaq bi kulli ma yu'jibu. Kemudian sifatnya Abdullah bin Umar ini bersedekah dengan segala yang mengagumkan dia. Dia senang sedekahkan. Bukan yang enggak senang lah ya. Ada sarung misalnya 10, yang paling ia senangi disedekahkan. Bukan siki murok Bali. Ini aja ya. Bukan gitu. Yang paling dikagumi itu yang disedekahkan. Ya tak awal hadil ayat karena dia mengambil makna daripada ayat ini lantana lulbirro tidak tidak kamu tidak akan kamu menggapai albir ada menyatakan albir itu kebaikan segala kebaikan ada menyatakan albir itu tempat yang teristimewa di surga hatta tungfigu sehingga kamu mensedekahkan, menginfakkan ma tuhibbun apa yang kamu cintai. Inti cinta apa? Anak cinta sama rendah sedekahkan. Inti cinta apa? Anak cinta duit satu miliar sedekahkan. Nah, inti cinta apa? Hatta tungfigu mimma tuhibbun, bukan yang tidak tuhibbun. Paham tak ini? Hmm. Hatta abidahu sampai budak-budaknya Abdullah bin Umar ini Ya sakuna li ajli etik. Beliau dari itu oh, menjadikan orang yang patuh jadi orang yang paling patuh. Paling tuh supaya dimerdekakan. Kenapa? Jadi yang paling dicintai oleh Syedah Umar. Pasti ini merdeka nanti. Faham ya? Faman ra'au minhum ala yati nusuk. Siapa orang siapa yang dilihat oleh Abdullah bin Umar paling nurut, atagohu dimerdekakan. Kalau kita kan tidak Oh ini ojo ini, Ini urut khair ini. eh Ini yang kira atap ini merdeka ini. Kalau Sayyidina Umar tidak yang paling nurut dimerdekakan. Sayyidina Abdullah bin Umar ini. Faqila lahu maka dikatakan kepada Allah bin Umar, "Eh, innahum yakhda'unak bin nusuk li ajli itik." Mereka ini jadi orang yang nurut yang patuh ini hanya kepingin merdeka, mau menipu kamu, di pura pura do itu. Itu hanya siasat, mau menipu kamu. Jawaban beliau, man khada'ana fillah in khada'na lah. Siapa orang yang mau menipu aku karena Allah di jalan Allah, aku siap ditipu. Fana? Eh? Siapa yang mau menipu aku untuk di jalan Allah, aku siap ditipu. Misal, misal nih anak, misal saya. Fana ya? Eh? Saya itu mau bangun masjid tak punya duit, walaupun saya punya duit. Tidak punya duit, perlu uang 500 juta, gimana? Nah, ini harus siap ditipu. Walaupun anak ini goro. Paham ya ini? Nah, ini eh, si siapa namanya? si budaknya si budaknya Abdullah bin Umar ini nipu pura-pura jadi orang khair. Kata ini nipu ini bukan dari aslinya ini. Katanya siapa yang nipu anak untuk membela agama Allah anak siap ditipu. Paham ya? Karena itu anak perlu orang-orang yang siap anak tipu ini sekarang. <laughs> Kemudian diceritakan bahwa di sini hatta anna abdahu sayyidina Nafi'an radhiyallahu anhu. Budaknya Abdullah bin Umar ini ada yang bernama Nafi'. Nafi' ini balaghat gimatu mablaghan katsira Saking hebatnya Nafi ini harganya itu mahal. Sampai dikatakan asro alaf dinar. Serat, eh, sepuluh ribu dinar. Satu dinar itu uang logam emas 4 gram lebih. Lah kalau sudah sepuluh ribu berapa itu? Berapa kilo itu emas itu? Hah? 40 kilo ya, 40 kilo lebih. Saking mahalnya itu Nafi. Golgif. Bagaimana Nafi ini? Gede Gid gimana tuh Nafi. Udah sampai segini harganya Nafi ini Mahal bener itu Nafi. Eh Nafi, inti ini mahal berarti anak cintai inti ini. Hurun li kalau begitu kelas merdeka dia. Hah? Untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala ikhlas sudah ridho. Anak, dah merdeka inti sudah lah, mahal. Sudah hebat inti ini. Akhirnya, saya lihat ini yang punya Abdullah bin Umar. Si Nafi ini orang soleh ternyata. Maka Nasiruddin Nafi, Abdullah anu Syekhul Imam Malik. Imam Nafi, gurunya Imam Malik. Hah? Kemudian Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Karena itu di Muwatta itu sanatnya itu kebanyakan Imam Malik an Nafi, Nafi an Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nafi asalnya budak ya. Nah, ini menunjukkan juga walaupun budak kalau punya ilmu mulia. Nah, diangkat karena apa? Karena khairnya dia. Nah, karena itu eh, jangan kita meremehkan orang. Kalau sudah Allah mengangkat derajatnya, kelas dia akan mendapatkan martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga Al Imam Ali, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah punya satu budak Dipanggil, ya fulan, nggak datang. Ya fulan, nggak datang. Sampai dicari, ya fulan, dia lagi leha-leha, tidur ngeleset si budak ini. Eh, nggak dengar yang anda panggil? Dengar tadi. Kenapa kamu enggak datang? Karena anak tahu bahwa nanti nggak akan marah, walaupun anak nggak datang. Faham ya? Wah, inti ini harus merdeka <laughs> kalau begitu sudah. Percuma kalau gak ini nih. Dia merdeka kamu wajillah kelas. Nah, begitu orang dulu. Kalau sekarang tempiling itu ya. Anak sendiri sama murid anak sendiri nggak sabar. <laughs> Masya Allah, karena itu mereka jadi aima itu bantes. Hah? Karena sabaru, mereka orang-orang yang sah, yang sabar. Satu lagi. Wa qala radhiyallahu anhu kalamus salihin yud'iful waham. Kana sayyidina al-Habib Umar yaqul kalamus salihin mithlul haitha Hayyith nafsak bi kalamihim. Kalamus salihin, omongannya orang soleh itu yud'iful waham. Itu bisa melemahkan kegelisahan atau angan-angan, khayal. Inti ini kadang-kadang merasa kelas anak ini menjadi orang yang ada di atas. Inti kalau mendengarkan kalamnya orang solehin lemah. Ya Allah, anak ini tidak ada harganya. Hah? Anak ini menjadi orang yang istimewa. Inti kalau dengarkan orang solehin, ya Allah, anak banyak kekurangannya. Nah, jadi kadang-kadang orang tadi itu terbawa dengan dirinya akhirnya khoyal dia. Anak mulai wali rupanya sekarang ini. Hah? Anak sudah... Uh, mulai indi martabah qadar indallah ya Nah, inti untuk mengurangi itu, inti yang sering mendengarkan kalam salihin. Omongannya orang saleh itu yudhiful waham. Itu akan melemahkan angan-angan kamu, khayalnya kamu itu. Weh, kecemasan kamu juga demikian akan hilang dengan kalam yang salihin. Kemudian Habib Umar berkata, "Kalamus salihun mithlul haizah Haitha itu kalau lihat di kebun kurma itu ada dibuat sungai untuk aliran air. Itu ada seperti air yang mengenang di situ. Hah? Air itu mengenang ada di situ untuk supaya nanti diserap sama akar-akarnya kurma tadi itu. Itu Haitha. Jadi ada aliran air bukan bukan berarti dibanjiri tidak, tapi ada arilan airnya. Hah? Orangnya kalamnya orang soleh seperti itu. Mengalir ke kamu seperti itu. Hayat nafsak bi kalamihim. Karena itu aliri jiwa kamu, hati kamu dengan kalamnya orang soleh. Cini subur. Karena kalau tidak ada aliran air, nanti gersang loh hati kamu. Tidak subur, nanti gersang. Nah, kalau sudah gersang, kamu jadi e, pemimpin. Kalau gersang, bisa jahat sama rakyat. Ya kamu jadi ustadz atau dai kalau gersang bisa kamu tadi itu tidak terkontrol nanti dalam dakwahnya ngawur nanti kamu jadi orang kaya kalau gersang kamu nanti akhirnya jadi orang yang yang penting jadi kaya walaupun dengan merugikan yang lainnya nanti nah, karena itu dengarkan kalamnya orang soleh supaya subur hati kamu ini nah, ibarat eh, pohon tadi itu ada aliran air ada di sekitarnya Ya, jadi ini airnya. Nah kalau sudah diairi tetap mati, ya berarti penyakitan sudah itu pohonnya. Paham ya? Nah, karena itu dengarkan kalamnya orang yang soleh tadi itu supaya subur. Wallahu alam. Ada yang perlu dibahas? Masya Allah. Omongannya orang soleh ini dawa ya, seperti obat. Ya, obat yang obatnya anak bayi. Itu obatnya anak bayi enggak? Rasa jeruk, rasa strawberry gitu ya. Jadi nggak rasa pahit. Nah, dengarkan tadi itu enak begitu. Itu obat semuanya. Nah, seperti ngobati kita ini ngobati anak bayi itu dalamnya orang-orang soleh ini. Ya. Oh, enggak keras begitu enggak. Nah, begitulah eh, kalau orang tadi itu menjadi tabib ya, sudah dikatakan jadi dokter dia akan menjadi dokter yang bagaimana caranya meyakinkan pasien ini kamu akan sehat kemudian dikasih obat yang sekiranya dia selera untuk meminumnya atau memakannya. Fana barakatuh.